Kembali kita lanjutkan uh, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ketujuh adalah yaitu bab Maja'a fi kuhli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terjemah judul bab ini dibuat oleh penulis yaitu At-Tirmizi rahimallahu taala untuk menjelaskan hal-hal yang berkait, berkenaan dengan celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya bercelak adalah di antara ya, yang Nabi contohkan, Nabi teladankan dan di antara sunnah Nabi al-qauliyah wal fi'liyah yang berasal dari perkataan Nabi dan berasal dari perbuatan Nabi. Sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis yang ada di bab ini yang dibawakan oleh penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kemudian yang dimaksud dengan celah adalah satu jenis batu ma'rufun yang telah dikenal. Di antara batu celak adalah ada batu yang aswadul laun, aswadul laun yang warnanya hitam. Dan ada batu celak yang cenderung kemerahan. Kulun min huma masing-masing dari keduanya yang berwarna hitam ataupun kemerahan disebut dengan batu ismit. Dan ciri khas batu ismit ini adalah sari'ut tafatut Gampang hancur. Maka dia yushaku kemudian ditumbuk. Tamaman betul-betul secara sempurna ditumbuk. Sehingga na'iman, sehingga lembut. <clears throat> Setelah lembut, ditumbuk lembut, diletakkan di mata dengan menggunakan mil mil itu adalah celak e, apa pis, e, pensil celak atau semacam itu dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi untuk bercelak bihi dengan menggunakan ismit khasatan secara khusus dan bercelak dengan ismit disampaikan oleh para ulama memiliki sejumlah manfaat Kesimpulannya dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan dalam bercela itu menjaga kesehatan mata, menguatkan cahaya penglihatan dan menerangkannya dan melembutkan dan menghancurkan materi-materi <clears throat> radiah yang jelek wastikhrajun laha kemudian mengeluarkannya. Ma'azina ditambah ada perhiasan dan itu mempercantik diri fi ba'di anwa'ihi pada sebagian jenis celak. Walahu dan bercelak saat tidur memiliki mazidu fadlin keistimewaan yang lebih banyak. Istimaliha karena bercela e, saat hendak tidur memuat yang pertama bercela kemudian unsur yang kedua tenangnya mata setelah bercela tenang tidak melakukan gerakan yang membahayakan wa khidmati tabi'ah dan e, tabi'ah atau kondisi alami tubuh itu bisa memberikan khidmah pelayanan baginya. Dan jika celaknya itu pakai ismit, maka khasiyah, maka ismit memiliki kekhususan dan keistimewaan yang lain. Keistimewaan dan keistimewaan yang tersendiri. Ini mukadimah dari pensara. Kemudian kita masuk ke hadis-hadis seputar celak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama atau yang merupakan hadis yang ke-49 di Nisama'il Nabi dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiallahu anhuma Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda percelak, uh, eh, kalian dengan ismit karena ya, celak dengan ismit itu akan memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu. Wazama dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tempat celak yang darinya beliau bercelak setiap malam tiga kali di sini dan tiga kali di situ tiga kali di mata kanan misalnya dan tiga kali di mata sebelah kiri hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya serta juga diatkan oleh Ibnu Majah Kemudian uh, <clears throat> dari eh, di sini ada hak ya, hadis yang ke-50 itu tahwil hak itu singkatan dari tahwil dan hak atau tahwil ini adalah cara para ulama untuk menyingkat sanad nanti sanadnya punya titik temu yang sama ya, maka sanad yang pertama dari Tirmidzi kemudian Abdullah ibn Sobah al-Hasimi al-Basri kemudian seterusnya nanti berujung ke namanya Madar, Madarnya Abad bin Mansur. Nah, sanad yang kedua Tirmizi dari Ali bin Hujar dan seterusnya nanti ada Abad bin Mansur. Semuanya bertemu di Abad bin Mansur. Maka jika uh, seorang penulis kitab hadis itu punya dua sanad yang nanti ketemu di satu titik yang sama, redaksinya juga sama, namun awalnya berbeda, maka beliau jika ingin menyebutkan semua riwayat tersebut, maka akan beliau bawakan, nanti kemudian ada tahwil, ada hak, artinya tahwil. Ya, maka semuanya berujung namanya madar. Ya, ini ada dua jalur nanti ketemu di satu orang yang sama. Nah, satu orang yang sama ini namanya madar poros. Maka madarnya adalah Abad bin Mansur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tercelak sebelum tidur dengan ismit tiga kali setiap di setiap mata beliau. Ya, wakala Yazid ibn Harun, Yazid bin Harun mengatakan dalam hadisnya, sana ada tambahan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat celak yang beliau bercelak dengannya ketika hendak tidur tiga kali di setiap mata. Ya, untuk uh, hadis yang kedua ada catatan kaki. Uh, eh, Musani penulis yaitu At-Tirmidzi membawakan hadis Ibn Abbas ini dari beberapa jalur. Madarnya semuanya, porosnya berujung pada Abad bin Mansur. Nah, Abad bin Mansur ini sadukun kana yudallis wa taghayyara bi akhirih. Ya, beliau seorang yang jujur namun melakukan tadlis dan berupa hafalannya di akhir hidupnya. Ya, Ibn, uh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala uh, setelah membawakan hadis ini di kitab di kitabnya Kitab Samail yang merupakan bagian dari kitab Bidayah wa Nihaya arada ba'dahu maka setelah beliau bawakan hadis ini beliau bawakan perkataan Ali bin Madini. Beliau mengatakan, kata Ali bin Madini, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Kultu aku bertanya kepada Abad bin Mansur, benarkah engkau mendengar hadis ini dari Ikrimah? Fakal, maka Abad bin Mansur mengatakan, yang menceritakan padaku hadis ini adalah Ibnu Abi Yahya dari Dawud ibn Husain anhu dari Ikrimah. Ini ada data yang dibawakan oleh Yahya bin Sa'id. Fasaraha maka di sini jika berdasarkan uraian ini data yang disampaikan oleh Yahya bin Sa'id fasaraha maka Abad Ibn Mansur menegaskan kalau dia menggugurkan dua perawi perantara. Makanya dia disebut mudallis. Ya, nah dia menghilangkan dua perawi. Ya, fil isnad dalam sanatnya yang dua orang ini adalah perantara dia dengan Ikrimah. Yang pertama adalah Ibnu Abi Yahya. Dan Ibnu Abi Yahya ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama matrukul hadis. Hadisnya adalah ditinggalkan. Artinya dia baif sekali. Yang kedua adalah Daud bin Hussein. dan dia adalah baif fi ikrimah khasa. Khusus kalau mengambil hadis dari ikrimah dia taif. Namun kalau guru yang lain dia kuat. Ini, maka dia punya masalah kalau untuk riwayatnya dari ikrimah. Kesimpulan dari Sa'ab Razak, fal, uh, fal hadisu la yasihu. Maka hadis ini tidak sahih. Hadis yang mengatakan Nabi bercelak tiga kali, tiga kali di pada mata beliau ketika hendak tidur itu tidak sahih. Wal amru namun perintah untuk bercela dengan ismid ya, wal ikhbar dan berita yang isinya bahasanya ismid itu membuat mata tambah jelas dan menumbuhkan bulu maka itu valid dari Nabi alaihi salatu wasalam di hadis yang lain. Namun yang tidak valid yang yang bermasalah adalah Hadis yang mengatakan Nabi eh, tercela tiga-tiga eh, ketika hendak tidur. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis ini untuk bercelak dengan ismit dan Nabi sampaikan kalau itu memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama menerangkan penglihatan, yakni yakunul ain Artinya ismit itu bermanfaat bagi mata mutayiban. Karena dia memperbagus mata. Munadzifan membersihkan mata. Munaktian membersihkan mata. Dan membantu untuk jelasnya penglihatan dan jelasnya cahaya yang dilihat oleh mata. Dan manfaat yang kedua yumbitu sya'ra menumbuhkan bulu. Artinya menumbuhkan bulu yang ada di kelopak mata bulu yang di kelopak mata namanya ahdab ya, ya bulu mata dan dan bulu ini nabatuhu wa tuluhu ya tumbuhnya, panjangnya dan berkembangnya yu'adu dinilai adalah menjaga mata. Dinilai memiliki manfaat yang besar yaitu menjaga mata. Maka mata tidak akan terjaga manakala bulu mata itu rontok. Ya. Namun mata itu terjaga kalau bulu matanya segar, sehat. Nah, dan ini ya, sehatnya bulu mata ini dibantu adalah manfaat dari ismit. Wasianatan laha dan melindungi mata dari debu, wal rubar dan debu. Ini adalah bentuk keindahan bagi mata. Coba mata yang tidak ada bulu matanya. Nah, ya, maka tidak lagi indah mata tersebut. Dan yang lain, dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, Allah jadikan mata manusia itu termos, ya, daiman, selalu berkedip, ya, selalu berkedip, ya, tidak melotot terus. Namun tanpa disuruh sudah kedip-kedip sendiri. Lima fidalika min faidatin azimah. karena kedipnya mata ini memiliki manfaat yang besar bagi mata dari sisi kebersihan mata dan terjaganya mata. Za'ama ay Ibnu Abbas wa huwa huna makna qala. Za'ama di sini artinya qala. Ya, ya, pernah kita sampaikan bahasanya za'ama dalam bahasa Arab punya dua makna. Pertama za'ama bimana dhanna dan yang kedua za'ama bimana tayakona e, za'ama artinya sangkaan dan bisa za'ama artinya yakin. Kalau za'ama artinya yakin dia sama dengan kola. Dan za'ama di sini artinya adalah kola. Maka Ibn Abbas mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki wadah celak dia ya, kalau celaan pakai wadah tersebut setiap malam tiga kali di mata kanan, tiga kali di mata kiri. Artinya tiga kali di mata kanan, tiga kali di mata kiri. Namun uh, riat ini baif. Ya. Akan tetapi terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bercela dengan jumlah yang ganjil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibul witra. Artinya Allah itu ganjil yaitu Esa dan menyukai ganjil. Dikatakan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Hada fil umum ini dalil umum dan khusus untuk celak maka terdapat hadis yang dikatakan Imam Ahmad jika kalian bercelak fal tahil witron maka adalah bercelak dengan bilangan yang ganjil ya, karena hadis tentang tiga-tiga ba'is ya, maka kita lihat penjelasan ulama tentang hadis ini, mengamalkan hadis Red Ahmad ini. Dan para ulama menyebutkan tentang ganjil dalam bercela itu ada dua model. Ja'a fi kulin huma ba'dul ahadis. Masing-masing model itu ada hadisnya. Model satu dan model dua semuanya sama-sama memiliki dasar hadis. Ala min fi ba'diha. Dan sebagiannya dibicarakan kesahihannya dalam artian daif. Ya, cara yang pertama ini yang ada dalam hadis daif dari Ibnu Abbas yaitu bercelak di mata kanan tiga kali kemudian berpindah bercelak di, untuk mata kiri sebanyak tiga kali. Artinya ganjil itu ada pada setiap mata. Cara yang kedua dimulai dengan mata kanan dicelai sekali kemudian pindah mata kiri dicelai. Berarti ini celaan yang kedua, kemudian ke mata kanan. Eh, eh, ini berarti kali yang ketiga, pindah lagi ke mata kiri berarti ini kali yang keempat. Kemudian terakhir di mata kanan berarti kali yang kelima. Berarti lima kali dengan tiga kali untuk mata kanan dan dua kali untuk mata kiri dengan cara kanan kiri kanan kiri kanan. Fayakunu majma'u ma fil ainain maka total untuk dua mata itu ganjil. Wa takunu al-yumna dan mata kanan itu fudilat diunggulkan, dilebihkan kalau pakai metode yang kedua ini karena mata kanan itu mendapatkan tiga kali celaan yaitu awal dan penutup wabiziyadatil adat dan jumlah dan angka yang lebih banyak. Ya, kemudian hadis yang ke-51 adalah hadis dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir yaitu Jabir bin Abdullah qal ya, <clears throat> dari Jabir wa Ibnu Abdullah. Ya kata-kata huwa di sini menunjukkan bahwasannya ya, aslinya sanad tidak ada kata-kata bin Abdullah maka ini boleh jadi dari uh, dari Tirmidzi, boleh jadi dari gurunya Tirmidzi membantu untuk menjelaskan ya, bahasanya Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah, bukan Jabir yang lain. Non supaya orang itu tahu kalau itu bukan aslinya sanad, ya, redaksi apa teks sanad itu tidak seperti itu, maka ada huwa. Ya, ini, ini eh, kejelian para ulama hadis ya, supaya orang tidak terbedakan mana eh, teks sanat asli dan mana tidak. Ya, kalau Jabir ibn Abdullah, ah, ini berarti sisipan tambahan. Padahal dapat dari gurunya tidak seperti itu. Ya, dapat dari gurunya tidak seperti itu. Kalau huanya dihilangkan. Mohon ditambahkan huwa untuk memberi tahu kepada publik, ya, memberitahu kepada publik aslinya sanat itu tidak ada ini kata-kata Ibnu Abdullah. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bil ismit hendaklah kalian pakai batu ismit untuk ing dan naum ketika hendak tidur karena itu membuat mata lebih terang dan menumbuhkan bulu yaitu bulu mata di sini disampaikan diatkan oleh Tirmidzi di, di sini Sama'il Nabi juga diatkan oleh Ibnu Majah Penjelasannya dalam hadis ini terdapat penegasan tentang al-iktihal, tentang anjuran bercelak ketika hendak tidur. Dan telah lewat kutipan perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala tentang bermanfaatnya bercelak ketika hendak tidur. Bahasanya bercelak itu anfa'u, lebih manfaat bagi mata dan lebih aslam lebih selamat bagi mata dari eh, dari dampak negatif. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua faedah bercela membuat penglihatan terang dan menumbuhkan bulu. Kemudian dari Sa'id bin Jubair hadis yang ke-52 dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira akhalikum al ismit Sesungguhnya sebaik-baik bahan celak kalian manakala pakai batu ismit. Ya julul basara karena dia menerangkan, membuat terangnya penglihatan dan menumbuhkan bulu. Ya, hadis ini juga dilihatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga dilihatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang berbeda. Khairu, yaitu redaksinya khairu akhalikum al-ismidu indan naum. Sebaik-baik celak kalian adalah batu ismid yang dipakai menjelang tidur. Nah, apa faedah dari riwayat Imam Ahmad? Faedahnya ada tambahan ing dan naum yang ini tidak ada pada riwayat Tirmidzi di Samail, tidak ada di riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Penjelasannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik bahan celak kalian adalah batu ismit. Artinya khairu sebaik-baik yang kalian gunakan untuk bercelak adalah ismit e, maka hadis ini menunjukkan bahasanya ada banyak materi, ada banyak benda, adidah banyak yang bisa digunakan untuk bercela. Tidak harus ismit. Dan ada banyak materi yang bisa dipakai untuk bercela. Lakin akan tetapi khairuha sebaik-baik e, bahan baku untuk bercela, bahan untuk bercela yang paling manfaat, yang paling utama adalah ismit. Dan di antara manfaatnya adalah julul basar itu membuat penglihatan terang wa yumbitu sya'ar dan menumbuhkan bulu. Kemudian hadis yang ke-53 dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil ismit." Hendaklah kalian memilih bercelak dengan ismit karena dia membuat penglihatan itu terang dan menumbuhkan bulu. Uh, hadis ini juga dilihatkan oleh Munajat dalam sunannya. Dalam hadis ini, dalam sanatnya terdapat Utsman ibn Abdul Malik al-Makki. Beliau adalah seorang yang uh, hadisnya lembek. Lakin yatakawwa akan berarti dia menjadi kuat. Berarti apa? Hasan li ghairihi. Bil hadis ini al-Ladaini qablahu. Berdasarkan dua hadis sebelumnya. Di sini At-Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab beliau dengan hadis Ibnu Umar ini yang dia semakna, yang isinya semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, faedah atau catatan tambahan, keterangan tambahan e, terbukti dalam sejumlah penelitian kedokteran modern e, ana ba'dha mayuba bahasanya sebagian celak yang dijual di tentu di Arab Saudi minal ismit laya selam minal ghish. Eh, ismitnya itu tidak selamat dari kecurangan. Ismit yang asli itu tidak mudah ditemukan di pasaran. Hai suyakun makhluton karena ismitnya dicampur dengan binauin menerosos dengan timah ya, yushaku yang diremuk ma'ahu kemudian dicampur bersama ismit atau fi syai'un talawud ya, atau e, ada badannya sedikit kotor ya, dengan gara-gara karena ismitnya itu tidak bersih tidak apa steril fayusbihu indaidin mudiran maka jadilah ismit tersebut membahayakan mata dan tidak manfaat bagi mata maka inti pelajaran yang mau disampaikan, falihada yang bagilil insan. Maka sepatutnya seorang yang ya, ya harus punya antusias untuk ya, dia antusias untuk mengkonsumsi, mengambil ismit yang berkualitas. Ya, jangan uh, terkecoh, tertipu dengan ismit yang murah, namun ternyata bercampur timah, ada Eh, dan yang lain namun tidak higienis maka ismit mahal tidak apa-apa namun uh, lebih terjamin kualitasnya Allah Dia temainu li salamatihi yang kita tenang untuk memakainya li salamatihi karena dia selamat atau bersih dari hal-hal yang membahayakan maka uh, untuk mengamalkan hadis Nabi tidak cukup modal semangat ini semangat beramal. Namun juga perlu membaca realita. Ini perlu membaca realita. Ya betul, ya, apa bercelak pakai ismit dan ismitnya ini asli apa kemudian asal hitam atau ternyata arang atau <laughs> atau yang lain. Maka ya tidak cukup hanya semangat, namun harus ada kecerdasan ya, membaca realita, gimana kondisi pasar sekarang ini, kondisi eh, bahan-bahan celak yang ada dan ismit secara khusus. Dan kita bisa manfaatkan hasil penelitian-penelitian ya, lapangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak tertentu. Kemudian uh, bab yang kedelapan adalah bab tentang pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadi tarjama judul bab ini untuk menjelaskan hal yang berkenaan dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsu sifatuhu yaitu memberikan gambaran bagaimanakah pakaian Nabi, macam-macam pakaian Nabi dan warna pakaian Nabi. Dan hal semacam itu yang berkenaan dengan pakaian Nabi. bari ayuklah hendaklah disadari bahasanya hukum asal pakaian itu mubah. Maka seorang muslim boleh memakai masya'am siap jenis dan model pakaian apapun. Selama dia menjauhi maja'a an-nahyu anhu hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu sahat terdapat hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Kulu wasrobu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, silahkan kalian berpakaian. Karena perintah di sini tentu perintah ibahah perintah yang menunjukkan hukum mubah. Watasodaku dan bersedekahlah kalian dengan menghindari dua hal. Min israfin tanpa boros, tanpa berlebihan, tanpa buang-buang makanan, buang-buang minuman, tanpa kemudian buang-buang pakaian. Ya, e, Min israfin tanpa boros, wala makhilatin tanpa sombong. Ya, maka hindari sombong dengan makanan. Di antara bentuk sombong dengan makanan, makanannya mau makan di foto dulu, upload di Facebook. Ya. Dia mau sombong dengan makanannya. Ya. Maka ini jadi haram. Ya. Ini jadi haram dan kabiratun minal kabair. Ya. Dosa besar sombong dengan makanan. Ya. Sombong dengan makanan ini loh saya makan di sini. Wah keren kan? Wah. <laughs> makan di sini, ini loh makanan saya, sombong dengan makanan. Atau sombong dengan minuman, atau sombong dengan pakaian, dan boleh jadi ada juga orang yang bersombong dengan sedekahnya. Maka semuanya terlarang. Wajah ini Abbasin dan terdapat dari Ibnu Abbas anahu qal beliau mengatakan kul masyita wal bas masyita makanlah makanan sesukamu pakailah pakaian sesukamu ma'akh ifnatani selama terhindar dari dua hal sarafun e, boros au makhilatun sombong Dikatakan oleh Bukhari artinya ilbas pakaianlah pakaian apapun yang anda sukai ini dalil bahasanya hukum asal pakaian adalah mubah hukum asal pakaian mubah lakin ihdar akan tapi waspadalah dari al-israf boros ya, menghambur-hamburkan pakaian wahdar aydan dan waspadailah juga minal makhilah wahya khuyala makhilah sama dengan khuyala sombong dengan pakaian <clears throat> maka intinya dari faedah dari perkataan Ibn Abbas hukum asal pakaian adalah mubah Iya. Maka pakaian apapun boleh dipakai asalkan itu tidak terlarang ya, tidak terlarang oleh syariat, tidak dilarang oleh syariat. Wajaati sunnah dan terdapat hadis bidikri menyebutkan ba'dil mahadir. Beberapa uh, mahadir, beberapa hal yang terlarang. Fima yata'alaku bilibas berkenaan dengan masalah pakaian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhinya. Yang pertama adalah isbal untuk terutama untuk laki-laki, yaitu ketika kain seorang laki-laki itu turun lebih bawah daripada dua mata kaki. Fakaja'a jaa fi maka terdapat dalam masalah ini wa'idun ancaman keras dalam sejumlah hadis yang banyak dan hadis-hadis tersebut dan banyak hadis yang menunjukkan bahasanya ancaman ini tidak membedakan antara orang yang punya motivasi sombong dan yang tidak. Ya, semacam uh, hadis dari Imam Ahmad ketika Nabi menegur seseorang yang kainnya panjang Nabi katakan uh, tinggikan pakaianmu maka dia katakan wahai Nabi kaki saya cacat maka saya uh, menutup dengan saya pakai sarung dengan bentuk isbal supaya tidak kelihatan cacat kaki saya. <clears throat> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan orang ini dan dia beralasan bahwa Nabi saya tidak sombong. Ini tujuannya adalah tujuan untuk e, menghindarkan diri dari e, supaya menutupi aib. Ini maksudnya menutupi aib bukan kesombongan. Nabi saya tidak sombong. Ini menutupi aib satul aib, bukan kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan orang tersebut. Nabi katakan uh, tetap irfa saubak, tinggikanlah, angkatlah kainmu, fa inna kulla khalqallahi hasanun. Karena semua ciptaan Allah itu indah. kamu tidak perlu kemudian minder dengan cacat fisik, kekurangan fisik yang ada. Maka Nabi tidak menerima udur ya, yang bukan karena kesombongan. <clears throat> Meskipun kita tidak tutup mata ada perselisihan ulama tentang masalah ini, bahkan jumhur fukaha e, eh, membedakan antara isbal karena sombong dengan tidak karena sombong. Jika karena tanpa e, maksud kesombongan, maka uh, jumhur ulama fikih mengatakan kalau itu hukumnya makruh ya, dan tidak haram. Namun kalau kita lihat realita hadisnya kita jumpai banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi itu tidak membedakan masalah ini. Di antaranya hadis dari Imam Ahmad yang tadi kita bawakan. <clears throat> Walihada oleh karena itu maka isbalnya pakaian ini dinilai oleh jama'ah min ahli ilmi fil kabair. Dinilai oleh sejumlah ulama termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. <clears throat> Wa mimma ja'a fihi al wa'id dan di antara ancaman berkenaan dengan isbal masabata fi sahih muslimin yang terdapat dalam sahih muslim sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat Allah tidak memandanginya dan tidak akan mensucikannya dan untuknya siksaan yang pedih al musbil yaitu laki-laki yang isbal wal manan dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya wal munafiqu uh, e, sil'atahu dan orang yang melariskan barang dagangannya bil halifil kadibi dengan sumpah palsu dan terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis yang sangat banyak sekali e, fi at-tahdir yang isinya adalah peringatan keras untuk tidak isbal dan menjelaskan bahayanya. Ya, di antaranya adalah dikumpulkan oleh uh, oleh Imam Nawawi di Riyadhus Salihin Dia beliau kumpulkan di sana ada 13 hadis jumlah jumlah yang cukup banyak dan secara khusus untuk hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi e, larangan isbal itu tidaklah membedakan antara sombong dengan tidak sombong dikumpulkan oleh Syekh Walid Saifun Nasr beliau punya judul buku judulnya Al Isbal li ghair khuyala beliau kumpulkan hadis-hadis uh, yang ya, bisa disimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahasanya Nabi melarang isbal tanpa membedakan antara sombong ataupun tidak sombong. Nah, demikian wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ba'dal isya.